Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Ini merupakan pertemuan yang ke-5. Ya, dari pembahasan kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Dan pada pertemuan kita yang lalu waqafna ya kita telah sampai kepada pembahasan bahwa kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid terdiri darinya atau dia terdiri dari dua rukun, dua rukun asasi yaitu nafin wa isbat yang menafikan dan dan menetapkan. Dan telah kita jelaskan <clears throat> dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wassalam Allah Tadi jelaskan oleh Syekh rahimahullah taala apa yang dimaksud dengan an-nafi. Apa maksudnya nafi? Meniadakan hmm. apa? Meniadakan Nah, ilahi ya? Ya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Muhammad sekalipun, sampai malaikat Jibril sekalipun apalagi selain dari mereka berdua dari para anbiya dan orang-orang soleh ini juga harus kita nafikan assalamualaikum <clears throat> warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Ah, dari kita ayam mana? Cita ayam. Iya. Kemarin, kemarin. <laughs> Sendiri. Kayak kasih tahu sama Kaisa. Enggak, iya, Subhanallah. Taib, adapun isbat adalah penetapan, itu menetapkan ilahiyah, menetapkan ubudiyah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berkata Syekh rahimahullah, "Idza fahimta dzalik" Apabila kalian telah memahami hal ini, amal al-uluhiyah. Maka perhatikanlah al-uluhiyah yaitu ubudiyah. Uluhiyah disebut juga dengan ubudiyah. Yaitu ibadah. Allati athbataha Allah Ta'ala li nafsi, Yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya wa nafa'an Muhammad wa Jibril. Dan dia nafikan dari Muhammad dan Jibril. Ya. Yang telah lalu penjelasannya. Ya nafi dan isbat wa dan dari selain keduanya dari para nabi dan malaikat ya berarti dari selain mereka yang lebih rendah ya lebih pantas lagi untuk dinafikan anan yakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardal dari mereka bisa memiliki sedikit saja ya dari ibadah itu walau seberat biji sawi ya perhatikanlah uluhiyah ini kata Syekh kata beliau فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زمننا السر والولاية ini nukta muhimmah ya, kita akan masuk kepada pembahasan penting yang merupakan lubul kitab yang merupakan inti dari Alkitab yaitu memahami kesyirikan al-musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ketahuilah bahwa uluhiyah inilah yang dinamakan oleh orang-orang awam di zaman kita itu di zaman Syekh dengan sebutan sir dan wilayah. Sir artinya rahasia. Ya. Sedangkan wilayah itu adalah diambil dari kalam kalimat al-wala atau wilayah min al wala yang artinya adalah nusrah wal mahabbah. Cintaan dan ya pertolongan. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menerangkan bahwa orang-orang awam di zamannya ya mereka memiliki keyakinan terhadap para wali memiliki keyakinan terhadap para wali ya di mana <clears throat> menurut mereka bahwa para wali tersebut memiliki hak untuk diibadahi ya memiliki hak untuk diibadahi disebabkan oleh karena ada pada wali tersebut sir dan wilayah itu ada pada pada para wali itu ya sir kemampuan terselubung katanya dan al-wilayah yaitu mereka bisa menolong ya mereka bisa membantu orang yang menyerunya orang yang bergantung kepadanya dari situlah mereka ya, mendekatkan diri diri mereka kepadanya mendekatkan diri diri mereka kepada para wali tersebut dengan berbagai macam bentuk peribadatan ya sehingga dari perbuatan mereka itu jadilah wali-wali tersebut alihatun lahum sebagai sesembahan bagi mereka ya, sebagai sesembahan bagi mereka sebabnya apa sebabnya karena ada sir dan wilayah tadi adanya keyakinan bahwa orang saleh itu memiliki apa sir rahasia memiliki kemampuan terselubung ya memiliki wilayah maksudnya bisa membantu ya bisa menyampaikan hajat mereka kepada kepada Allah taala dari situ akhirnya mereka memberikan berbagai macam bentuk ibadah kepada wali tersebut, jadilah wali-wali itu sebagai alihatun lahum. Jadilah para wali tersebut sebagai ya ilah-ilah bagi mereka. Ya, sebagaimana tidak akan datang penjelasannya, kata Syekh, ya li'annal ilah wal wali alladhi fihi sir. Karena ilah dalam konteksnya orang-orang musyrikin ya istilah ilahun ya menurut kamusnya orang-orang musyrikin adalah wali yang memiliki sir. Adalah wali yang memiliki kemampuan terselubung. Ya, yang memiliki wilayah, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa menyampaikan hajat dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau di sini, kita kembali kepada perkataannya fa'lam anna anna hadhihi al-uluhiyah hiyallati tusammihal amah fi zamanina sir wal wilayah. Maka ketahuilah uluhiyah inilah. Tadi kita sebut uluhiyah itu apa? Ibadah. Ibadah. Ya, dalam kamusnya hmm. orang Islam dalam kamusnya orang Islam bahwa uluhiyah itu apa? Ibadah, ya. Tapi orang-orang awam di zaman kita, kata Syekh, menamakan uluhiyah ini adalah sir wal wilayah. Ya, menamakannya sebagai sir dan wilayah. Wal ilah ma'nahu al wali alladhi fihi sir. Dan ilah kata mereka artinya adalah wali yang memiliki kemampuan terselubung. Ini ya pengertian ilah dalam kamusnya musyrikun. Ya, dalam kamusnya musyrikun. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasyaikh. Dan ilah inilah yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin dengan istilah lain di mereka, dengan sebutan fakir atau syekh. Artinya hmm. orang yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jal <clears throat> dari para ulia orang-orang soleh ini namanya beraneka ragam di kalangan orang awam. Ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, wali tersebut disebut dengan sebutan fakir. Ya, ada yang menyebutnya syekh, ada yang menyebutnya syekh tarekat. Ya, di kita ada yang menyebutnya ya para wali. Di kita juga ada yang menyebutnya orang-orang soleh. Ada yang menyebutnya sebagai ya kuburan keramat, ya atau makam keramat, ya. Dan perbedaan istilah istilahat ini, perbedaan ya nama di sini itu layu kayur hakaib, tidak merubah hakikat. Ya, tidak merubah tidak merubah hakikat. Karena yang menjadi ukuran Allah, ya al-haqa'iq, adalah hakikat. Kata beliau berkata qala wal ilah ma'nahu dan ilah ya maknanya menurut kamusnya musyrikin adalah wali yang memiliki sir dan wilayah itu yang memiliki kemampuan terselubung dan dianggap bisa menolong dan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Dialah yang disamakan oleh orang-orang musyrikin itu dengan sebutan fakir dan syekh. Ya, dan di kita disebut dengan sebutan apa? Wali. Di kita disebut dengan kuburan keramat. Ya, itulah ilah dalam kamusnya musyrikin dulu. Itulah ilah dalam kamusnya musyrikin. Wa al ammatu as-sayyid wa asbahu hadha. Dan orang-orang awam di zaman Syekh menamakannya dengan sebutan sayyid. Dan penamaan-penamaan yang semisal dengan ini. Yang mungkin di zaman kita bisa beraneka ragam macamnya. Bisa beraneka ragam bentuknya. Ya. Seperti itu. <clears throat> Kemudian beliau kembali menjelaskan kata beliau qala wa dzalika annahum yadhunnun. Dan yang demikian itu adalah karena mereka menyangka anna Allah ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilatan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi orang-orang pilihannya ya untuk mereka kedudukan kedudukan khusus ya yarda an yaltaji an yaltaji al insanu ilaihim di mana Allah azza wa jalla ridha dan rela kalau manusia itu ya mengembalikan urusan mereka kepada orang-orang pilihan ini wa yarjuhum dan menggantungkan harapan kepada orang-orang pilihan ini wa istaghith bihim dan minta keselamatan melalui mereka ini ja'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah dan menjadikan orang-orang pilihan ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah sir dan wilayah yang disebutkan ya sebelumnya. Ya. Nah, orang-orang Islam ya memberikan uluhiyah hanya untuk Allah. Ya, ubudiyah hanya untuk Allah. Tapi al-musyrikun menjadikan uluhiyah itu ya untuk para al aulia pada para wali, pada untuk orang-orang saleh. Ya, untuk kuburan yang mereka anggap dia itu adalah kuburan keramat. Ya, dan tempat-tempat yang mereka sembah selain Allah dengan ya hujah ini. Ya, bahwa orang saleh ini memiliki sir dan wilayah, memiliki kemampuan terselubung. Ya, memiliki ya kemampuan hmm. untuk membantu kemampuan untuk menolong menyampaikan hajat mereka kepada kepada Allah Subhanahu wa taala inilah pengertian ilah yang ada di otaknya siapa musyrikin orang-orang musyrikin di zaman di zaman tersebut ya yaitu mereka menganggap ya bahwa Allah Azza wa Jal memiliki hamba pilihan yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk bergantung ya dijadikan sebagai tempat untuk berharap ya di mana mereka minta pertolongan melalui mereka dan menjadikan hamba-hamba pilihan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kata beliau ya. Selanjutnya qala falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna al-aliha. Perhatikan kata Syekh ini diantara ya kalam nafis jiddan ya, kalimat yang berharga sekali dari lembaran-lembaran yang sedikit ini yang menjelaskan akan ya perkara yang agung ini. Kata beliau qala maka alladzina yazumu ahlu syirk fi zamani annahum wasaitum Pihak-pihak yang dianggap oleh orang-orang musyrikin di zaman kami. Maksudnya di zaman siapa? Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa mereka itu adalah perantara-perantara bagi mereka dengan Allah. Ya. Perantara-perantara inilah humul ladina yusamiul awwalun aliha. Yang disebut oleh musyrikin generasi pertama itu sebagai sebutan dengan sebutan apa? Aliha, dengan sebutan ilah-ilah. Dengan sebutan ilah-ilah. Ya. Kata beliau qala wal wasitatu huwal ilah. Maka perantara itulah ilah. Bisa dipahami? Ya. Jadi orang-orang sekarang ya menjadikan para wali itu sebagai apa? Perantara antara mereka dengan Allah. Itulah yang disebut oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW sebagai sebutan apa? Ilah. Ini ya penjelasan yang gamblang dan terang dari beliau ya akan hakikat kesyirikan yang beliau hadapi dan mereka musyrikun minal muslimun dari kalangan muslimin <laughs> musyrikun dari kalangan muslimun ya bahwa mereka ya lahu hukmun wahidun miliki hukum yang sama ya dengan orang-orang musyrikun al asliun orang-orang musyrikin asli disebabkan karena apa disebabkan karena ada pada musyrikin sekarang kesamaan pada musyrikin yang dulu itu aja sebenarnya ya kata beliau qala falladzina yazumu al-syirki fi zamanina annahum wasaituhum dan pihak-pihak yang dianggap oleh orang-orang musyrik di zaman kami bahwa mereka adalah perantara-perantara mereka. Mereka lah yang disebut oleh musyrikin pertama sebagai ilah-ilah katanya. Wal wasitatu kesimpulannya dan wasitah berarti perantara di sini berarti adalah apa? Adalah ilah. Faqaulur rajul. Nah ini ya kalimat faslin yang menjelaskan bagi kita makna kalimat tauhid. Maka ucapan seseorang ketika dia mengatakan la ilaha illallah tidak ada ilah kecuali Allah ibtalun lil wasaid itu membatalkan adanya apa? perantara. Ya, membatalkan adanya perantara. Maka ketika kita katakan la ilaha, kita ingat ilah di, di dalam konteksnya orang-orang musyrikin pertama itu apa? Ya, adalah perantara. Ya, konteks musyrikin di zaman Nabi di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Wasitah perantara. Maka ucapan seorang la ilaha berarti tidak ada apa? perantara dalam ibadah. Ada perantara dalam ibadah. Wa qaulur rajuli la ilaha illallah maka ucapan seorang tidak ada ilah kecuali Allah ibtalun lil wasait. Ini adalah yang membatalkan adanya perantara-perantara dalam al-ibadah. Baik, ya. Ini poin dari pembahasan kita. Ya, padanya kita dapati bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, beliau ingin agar kita yang menganalogikan apa yang ada di zaman beliau rahimahullah taala dengan ya kesyirikan al-awwalin. Bahwa apa yang beliau dapati dari kesyirikannya siapa? Muslimun di zamannya. Itulah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikun di zaman Nabi saw. Ya, itulah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikun di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita ya sambung apa yang kita bahas di sini. Di sini ada perkataan yang penting dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Setelah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menerangkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah dan bahwasanya ya al-uluhiyah atau la ilaha illallah dia miliki ya, ruknan asasian dua rukun yang asasi ya nafi dan isbat yaitu menafikan ibadah dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah. Beliau menyinggung ya beberapa kesalahan ya dari banyak kelompok al-Islam yang menisbatkan diri mereka kepada Islam seputar tafsir dari kalimat at-tauhid kalimat la ilaha illallah bahwa banyak dari kaum muslimin yang mereka keliru dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Abidullah ada beberapa di antara yang pertama adalah tafsirnya ahli wahdatul wujud ya ahli wahdatul wujud ya itu yang menganggap bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah adalah Allah berkata beliau ya, kita ringkas saja apa yang disebutkan di sini qala yang pertama fahlu wahdatul wujud ya Ibnu Arabi wa atba'uhu itu pengikut ya ajaran wahdatul wujud seperti Ibnu Arabi dan para pengikutnya. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan artian la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Tidak ada yang diibadai kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna yang keliru. Kenapa? Karena ucapan la ma'buda illallah ya, tidak ada yang diibadai kecuali Allah berarti bahwa semua yang diibadahi seluruhnya adalah apa? Adalah Allah ya semua yang dibadai seluruhnya adalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fahmun batil, pemahaman yang batil. Artinya ya apabila orang Nasara beribadah kepada Isa, orang Yahudi beribadah kepada ya kepada Uzair, ya al-musyrikun beribadah kepada berhala, ya. Maka itu pada ikatnya mereka beribadah kepada Allah. Pada ikatnya mereka beribadah kepada Allah karena menurut mereka bahwa semua yang ada itu satu. Adalah Allah. Ya, ini tauhid indahum. Ini tauhid ya menurut pemahaman pemahaman mereka. Kata Syekh qala mahma al insan min syai' fa innahu qad Allah. Apapun yang diibadah oleh manusia berarti dia telah beribadah kepada kepada Allah. Alladzi abdal al-baqar abdal abadal sanam walladzi al hajar. Orang yang beribadah kepada kerbau, yang beribadah kepada berhala, yang beribadah kepada batu. Walladzi abdal bashar, yang beribadah kepada manusia. Walladzi abdal malaika. Kulluhum ya'budun Allah. Yang beribadah kepada malaikat semua mereka pada hakikatnya beribadah kepada Allah lianna Allah wal wujudul mutlak karena menurut mereka bahwa Allah adalah ya wujud yang mutlak. walladhi yaqul innal wujud yang qasimu ila qismain ila khaliqun makhluq yaquluna anhu in hadha musyrik fala yakunu muwahhidan indahum illa man qala innal wujud syai'un wahidun huwa Allah. Maka menurut mereka ya orang yang dianggap muwahhid menurut istilahnya siapa? Orang-orang muwahhidatul wujud adalah mereka yang mengatakan bahwa wujud itu adalah satu. Yang ada itu hanya satu yaitu Allah. Maka kapan seorang beribadah kepada apapun ya, maka dia itu pada hakikatnya beribadah kepada Allah ini adalah ghalat. Ya, kekeliruan dan ruang kekufuran. Ya, dan ya telah kita nukilkan ya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya anna ibn Arabi wa ibn farid Ibn Arabi dan juga Ibn farid adalah kuffar ya adalah kafir Bahkan barang siapa yang tidak berlepas diri dari ajarannya Ibnu Arabi dan dari ajarannya Ibnu Farid yulhaq bihim. Maka dia ya tergolong seperti halnya mereka. Nah, ya, kemudian ya tafsiran yang kedua terhadap kalimat tauhid dan ini juga merupakan tafsiran yang keliru adalah tafsir dari kalangan ulama ul kalam. Ya, kalangan ulama ul kalam. Ya, ahli ya kalam itu ya ahli filsafat yang mengatakan la ilaha illallah la qadira ala al-ikhtira wal khalq wa tadbir wal ijad illallah. Ya, menurut mereka bahwa la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang mampu untuk menciptakan, ya. Tidak ada yang mampu untuk ya mengatur dan mengadakan kecuali Allah Subhanahu. Ini tafsir khati, tafsir yang keliru. Ya, kenapa? Karena tafsiran ini ya mencocoki akidahnya siapa? Al-musyrikun. Ya, mencocoki akidahnya orang-orang musyrikin karena orang-orang musyrikin mengakui ya mengakui ya bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur, menghidupkan ataupun mematikan kecuali Allah. Kan tapi kendati demikian ya mereka yuqatalun, mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga ya termasuk kekeliruan dalam perkara ini adalah tafsir yang berkembang belakangan itu yang mengartikan la ilaha illallah dengan la hakimiyah illallah tiada hukum kecuali hukum Allah ya kalimat tidak ada hukum kecuali hukum Allah pada hakikatnya adalah kebenaran bahwa hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang kafir, maka dia orang zalim, maka dia orang fasik. Sebagaimana disebutkan dalam tiga ayat. Ya akan tapi ya membatasi la ilaha illallah dengan perkara hukum ya ini adalah tajawuz. Ini adalah perkara yang ya e, berlebih-lebihan. Kenapa? Karena hukum adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah bukan hanya bukan hanya hukum. Bukan hanya hukum. Ya. Kita ketahui bahwa ya bahkan dalam Al-Qur'an penyebutan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum itu hanya ya pada tiga ayat tersebut ya atau pada bilangan yang atau pada ayat yang berbilang ya yang jika dibandingkan dengan ya jika dibandingkan dengan ya penyebutan al ibadah yang banyak doa ya wal ya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan macam-macam ibadah lainnya ya penyebutan hukum tidak sebanding ya keseluruhannya dari ayat Al-Qur'an ya itu menyebutkan berbagai macam ibadah ya dan ibadah itu bukan hanya hukum saja bukan hanya hukum hukum saja. Intinya ya penyebutan la ilaha illallah dengan tafsiran tidak ada hukum kecuali hukum Allah ini penyempitan makna. Ini penyempitan makna karena ibadah itu ammah, ibadah itu umum dan ibadah itu banyak dan keseluruhannya itu harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya setelah kita ya membahas masalah ini kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab رحمه الله تعالى